iblis daripada wafatnya 70 orang ahli ibadah. Kata beliau, wafatnya satu orang ahli ilmu lebih dicintai, disukai, disenangi oleh iblis daripada wafatnya 70 orang ahli ibadah. Menunjukkan bahwasanya iblis lebih takut kepada satu orang ahli ibadah ketimbang eh, satu orang ahli ilmu ketimbang 70 orang ahli ibadah. Begitu takutnya iblis dengan satu orang ahli ilmu. Ma'asyiral muslimin, hal yang demikian tidaklah aneh. Walaupun dari satu sisi ahli ibadah tersebut rajin salatnya. Bahkan sejarah banyak mencatat di kalangan ahli ibadah ada orang-orang yang salat semalam suntuk. Bahkan hal tersebut dilakukan berpuluh-puluh tahun lamanya. Di kalangan ahli ibadah ada yang selalu berpuasa. Selalu sholat sunat. Saking banyaknya ibadahnya. Di kalangan ahli ibadah ada orang-orang yang berinfak, bersodakoh sampai habis hartanya. Ahli ibadah. Tapi satu orang ahli ilmu lebih dikhawatirkan oleh iblis ketimbang 70 orang ahli ibadah tersebut. Kenapa ma'asyiral muslimin? Ya. Karena ahli ilmu ini memiliki keutamaan lebih tinggi daripada ahli ibadah. Karena manfaat ahli ilmu ini menjalar. Adapun manfaat ahli ilmu lebih sering hanya sebatas buat dirinya salatnya seorang ahli ibadah, maaf, salatnya seorang ahli ibadah itu buat dirinya saja. Enggak buat orang lain. Puasanya seorang ahli ibadah buat dirinya. Berbeda dengan ahli ilmu. Ahli ilmu bu, ilmunya buat dirinya dan buat orang lain. Bisa menular. Melahirkan musuh-musuh iblis berikut berikutnya. Melahirkan pejuang-pejuang melawan iblis yang berikutnya Akhirnya iblis lebih takut dari kepada ahli ilmu ketimbang kepada ahli ibadah. Makanya para ulama rahimahumullah ada yang mengatakan para ahli ibadah telah banyak dan telah wafat di kubur. Sementara ahli ilmu masih hidup sampai akhir zaman. Apa yang mereka maksud? Apakah hidupnya jasad? Tidak. Akan tetapi yang dimaksud adalah hidupnya ilmu mereka. Terus mengalir, bergenerasi, berganti, dan terus menembak Itu yang disebut dengan manfaat ilmu di atas ibadah. Maka tidaklah salah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, "Fadlul alim ala al-abid kafadli kafadlil qamari ala sa'iril kawakib." Keutamaan keutamaan keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas segala bintang. Para ulama rahimahumullah terangkan ya, kenapa? Bintang bercahaya, bercahaya, bulan bercahaya, bercahaya. Akan tetapi beda cahayanya. Cahaya bintang hanya buat dirinya, tidak sampai ke bumi. Sementara cahaya purnama menyirami bumi keseluruhannya. Begitulah perumpamaan ahli ibadah ditimbang ahli ilmu. Maka ma'asyiral muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terangkan bahwasanya ahli ilmu apa kata Rasulullah sallam wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma sungguh seorang ahli ilmu Allah sediakan baginya seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi untuk memintakan ampun buat dosa-dosanya. Sampai ikan yang ada di dalam lautan. Sampai ikan yang ada dalam lautan. Ahli ilmu dia tidur. Sementara makhluk-makhluk Allah mengatakan, Ya Allah ampunkan dia. Ya Allah ampunkan dosanya. Ahli ilmu duduk. Sementara makhluk makhluk Allah mengatakan, Ya Allah ampunkan dosanya. Ya Allah ampunkan kesalahannya. Ahli ilmu lagi berjalan makhluk Allah berkata, Ya Allah ampunkan dia. Semua yang di langit dan semua yang di bumi. Keutamaan yang luar biasa. Oleh karena hadis inilah para penuntut ilmu menyingsingkan baju mereka berjuang menjadi para ahli ilmu. Oleh karena hadis inilah para penuntut ilmu menyingsingkan waktu-waktu mereka. Mereka mengorbankan kekayaan dan kesenangan dunia. Mereka mengorbankan istirahat mereka demi mendapatkan keutamaan yang besar. Ya Allah sediakan bagi seorang ahli ilmu. Maka ma'asyur muslimin, Berjuanglah untuk suatu kemuliaan yang lebih besar. Jangan silau dengan kehidupan dunia. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus siap menjual dirinya demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjual istirahatnya demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjual kesenangannya demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-musta'an dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pekan yang pertama adalah kajian akidah dari kitab bin Haj Al-Firqatin Najiyah dan kita <clears throat> memasuki pembahasan yang baru bagaimana yang ditulis oleh pengarang rahimahullahu taala kaifa nazurul kubur bagaimana cara menziarahi kubur dari judul kita dapat memahami pembicaraan kita adalah pembicaraan adab menziarahi kubur Ma'asyiral muslimin ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ahlu sunnah sangat anti dengan ziarah kubur. Ini tidak benar. Justru ahlu sunnah adalah orang yang paling memuliakan kubur. Akan tetapi cara mereka memuliakan kubur sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu sunnah memuliakan kubur bukan dengan menyembah kubur tersebut, bukan dengan salat di atas kubur, bukan dengan membangunkan kelambu di atas kubur. Masya Allah sebagian kaum muslimin kuburan dikasih kelambu. Di saat orang yang masih hidup nggak pernah pakai kelambu. Dibikin bangunan sementara rumahnya begitu indah. Tidak. Ahlu sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat mereka adalah orang yang paling memuliakan kubur sesuai dengan tuntunan Allah. Karena Apabila kita berbuat atau mensikapi sesuatu tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka pada hakikatnya kita bukan memuliakannya. Akan tetapi, kita malah menghinakannya. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Sungguhnya kalian dan apa yang kalian ibadati adalah bara api dalam neraka nantinya. Ma'asyurah muslimin, Islam bukanlah agama yang anti dengan kubur. Dan Islam adalah agama yang sempurna. Dan di antara kesempurnaan Islam, yaitu mengajarkan umat Islam untuk bersikap yang benar terhadap kubur itu sendiri. Karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, penyebab awal penyebab timbulnya kesyirikan, dosa yang paling besar di atas permukaan dunia ini Awalnya karena berlebih-lebihan di dalam mensikapi kubur. Awalnya mereka datang menziarahi kubur. Kubur wali-wali, orang-orang yang mereka hormati, guru-guru mereka. Kemudian dibangunlah patungnya, awalnya gambar, fotonya, kemudian patung. Berkelanjutan sampai mereka mengibadati di samping kuburan tersebut, lama-lamanya kuburan yang diibadati. Ini awal sejarah timbulnya kesyirikan di atas permukaan dunia setelah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ma'asyarul muslimin. Wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pengarang buku kita memulai pembahasan ini dengan menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." fazuruha fa innaha litudzakkirukum litudzakkirakum ziyarataha khaira. Dalam satu riwayat litudzakkirukum akhirah atau fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, saya melarang kalian untuk menziarahi kubur. Sekarang maka ziarahilah agar di dalam menziarahi tersebut, kalian bisa mengingat kebaikan. Dalam riwayat yang lain, bisa mengingatkan kalian dengan akhirat. Mengingatkan kalian dengan akhirat. Hadis ini ma'asyiral muslimin menerangkan kepada kita bahwasanya awal syariat Rasulullah melarang jangan ziarah kubur. Karena saking banyaknya kesyirikan-kesyirikan yang terjadi Sebagaimana yang pernah terjadi pada umat Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan umat-umat lainnya. Dilarang di awal-awal Islam. Kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah, ziarahilah untuk mengingatkan kalian kepada akhirat. Menunjukkan kepada kita bahwasanya tujuan yang utama, yang utama menziarahi kubur adalah supaya kita ingat dengan kematian, ingat akhirat. Jadi jangan jadikan dia tujuan yang kedua. Salah apabila kita menjadikannya tujuan yang kedua. Ada orang menjarai kubur, tujuannya yang pertama A, tujuannya B, tujuan C. Tidak. Yang paling utama adalah untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Nah, apabila kita telah sampai kepada kubur, maka doakan. Sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau melanjutkan. Yusannu salamu ala al والدعاء لهم عند الدخول فقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية disunnahkan Di saat menziarahi kubur, di saat mendatangi kubur untuk mengucapkan salam kepada para mayit tersebut dan mendoakan mereka. Mengucapkan salam dan doa, mengucapkan salam dan doa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan tersebut dan diajarkan dan dicontohkan. Ini caranya, ini contohnya. Jangan bikin yang baru lagi. Bagaimana Rasulullah ajarkan tatkala menziarahi kubur mengucapkan salam dan doa dalam lafaz berikut ini. Assalamualaikum ahlad diyar. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Minal mu'minin dari kalangan kaum mu'minin Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami insyaallah akan menyusul. Lihat setelah mengucapkan salam Kemudian mengucapkan perkataan yang mengandung makna mengingatkan kita kepada kematian. Kami akan nyusul. Apa maksud kami akan nyusul? Agar kita ingat. Kita akan sama seperti ini nantinya. Wa inna insya'Allah bikum lahiqun. As'alullah lana walakumul afiyah. Saya berdoa, berharap kepada Allah. Buat kami dan buat kalian. Semoga mendapatkan keselamatan. Ini doa yang disyariatkan di saat seorang muslim datang menziarahi kubur. Assalamualaikum wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin, kami akan nyusul nanti. Kami akan nyusul, kalian duluan yang menyusul insyaallah. Dan saya berharap kepada Allah, bermohon kepada Allah buat saya dan buat kalian untuk bisa mendapatkan keselamatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Ini yang paling bagus. Ini yang paling bagus yang dilakukan di saat menziarahi kubur demi Allah. Kalau seandainya seseorang datang dan dia mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang mungkin di saat kita mengucapkannya cuma 15 detik, nggak sampai mungkin, itu jauh lebih afdol dari apa yang dilakukan oleh orang berjam-jam di sisi kubur, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakini seperti itu. Berjam-jam dari pagi sampai malam, tambah lagi besok, tambah lusa sampai 40 hari. Duduk di kuburan. Apa yang mereka lakukan apabila tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan 15 detik atau 10 detik doa dan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW telah mengajarkan yang terbaik buat umat ini. Apabila kita mengatakan ada yang terbaik daripada apa yang diajarkan oleh Rasul, maka kita telah jatuh dalam kesalahan yang fatal sekali. Kesalahan akidah yang luar biasa sekali. Dan hal tersebut menuntut kita untuk segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata pengarang buku kita, Adamul julusi alal qabr wa adamu wat'ihi liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم tidak duduk di atas kubur dan tidak menginjaknya. Nah ini bentuk penghormatan Islam terhadap kubur. Gak boleh duduk di atasnya, gak boleh pula menginjaknya. Sebagian orang malah sengaja duduk di atas kubur tersebut. Kadang duduk di atas batu nisannya. Maka di saat kita menguburkan jenazah hati-hati. Jangan sampai kita menginjak kubur tersebut. Berlandaskan hadis Rasulullah SAW, لا wasallam, "La tusallu ولا al عليها wa la tajlisu 'alaiha." Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan Sholat menghadap ke kubur dan jangan duduk di atasnya. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan duduk di atasnya. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah Alaihi Wasallam juga dan ini merupakan salah satu bentuk penghormatan Islam terhadap kubur pemuliaan Islam terhadap kubur, pemuliaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kubur, yaitu tidak boleh seseorang melewati pekuburan atau memasuki daerah pekuburan dengan mengenakan sendal. Dengan mengenakan sendal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Abi Syaibah, Al-Imam Al-Hakim dan imam-imam yang lainnya dan dia adalah hadis yang sahih sanatnya. فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, tiba-tiba penglihatan beliau tertuju kepada sesuatu. Terdiam pada sesuatu. Fa idza huwa birajulin yamshi bainal quburi alaihi na'lan. Dan ternyata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam lagi menatap kepada seseorang yang berjalan di pekuburan dengan mengenakan sendal. Faqala ya sahib sabtiyatain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya dan berkata, wahai pemilik sendal, waihak, alqi sabtiyataik. Aduhai engkau, lepaskan kedua sendalmu. Fanadhar فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعا عليه فرمى بهما dan tatkala laki-laki yang ditegur tersebut mengetahui yang menegurnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau melepaskan kedua sandalnya. Masya Allah. Berarti, masyarakat muslimin, Islam bukan anti kubur. Akan tapi Islam, sebagaimana yang saya katakan di awal, memuliakan kubur. Cuma caranya Islam memuliakan kubur dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasul umat Islam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara hukum-hukum dan adab-adab menziarahi kubur. Kemudian yang ketiga, pengarang buku kita berkata, ada mutawaf haul al-qabri bi niyyati taqarrub tidak tawaf mengelilingi kubur dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan niat ibadah. Jadi tidak boleh tawaf. Kita tahu tawaf ya keliling-keliling seperti di Ka'bah dengan niat beribadah. Tapi kalau seandainya kita tawaf keliling kuburan karena karena nggak sengaja mungkin karena lagi ada suatu urusan, gak masalah. Yang dilarang di sini tawafnya sengaja dengan niat ibadah. Keliling-kelilingnya sengaja dengan niat ibadah. Sebagaimana mengelilingi Ka'bah. Gak boleh. Gak boleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya mensyariatkan tawaf buat Ka'bah. Tidak buat kuburan siapapun. Tidak juga buat kuburan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wal yatawafu bil baitil atiq dan tawaflah di Baitul Atiq yaitu Ka'bah. Masyur muslimin pengarang buku kita mengatakan hal ini karena memang ditemukan, ditemukan. Ada sebagian kubur-kubur para pembesar yang para pengikutnya tawaf sekelilingnya. Masya Allah, dikelilingi, ditawafi. Dengan meyakini suatu keyakinan yang entah dari mana asal muasalnya meyakini ada kemuliaan bagi orang yang tawaf. Bahkan sebagian kubur tersebut ada yang tawaf sambil dia ngelemparin uang ke kuburan tersebut. Sehingga numpuklah uang di sekitar kubur dan senanglah juru kuncinya. Kucennya namanya ya. Juru kunci kubur tersebut senang. Sehingga akhirnya sang juru kunci tersebut merasa ada keberuntungan yang diraihnya dibikinlah cerita-cerita palsu mengutamakan mendorong agar orang lebih banyak lagi untuk tawaf dan berinfak di sana la ilaha illallah lihat bagaimana masyarakat muslimin ini diantara fenomena-fenomena yang ada di dalam mensikapi kuburan dengan sikap yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis beliau mengetahui kalaulah bukan takut fitnah saya akan tunjukkan kepada kalian kuburan Nabi ini. Tahu Rasulullah. Ada belahan-belahan bumi ini yang Rasulullah tahu ada Nabi dikuburkan di sana. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita mengenai Masjid Khaif. Kata Rasulullah, Masjid Khaif di sini pernah sholat di lokasi ini 70 orang para Nabi. 70 orang para Nabi. Tentunya Rasulullah tahu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti beliau mengetahui hal yang gaib, tidak. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan tapi Rasulullah Sallam yang jelas tidak pernah memerintahkan umat ini mensyariatkan umat ini agar manusia berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kubur sampai menjadikannya sebagai tempat tawaf. Wallahul musta'an. Ma'asyiral muslimin, والمسلمات رحمني ورحمكم الله yang بعد عدم قراءة شيء من القرآن في المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم dalam hadis yang sahih terkenal masyhur diriwayatkan oleh imam yang mulia imam ahlul hadis Amirul Mukminin fil hadis Imam Muslim rahimahullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita telah bersabda لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة Pasal yang keempat, yaitu tidak membaca apapun daripada Al-Quran di sisi kubur. Kemudian beliau menyebutkan hadis Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan." Sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran di dalam rumah. Terlebih khusus surat apa? Surat Al-Baqarah. Karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan di sana surat Al-Baqarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita beberapa hal. Di antaranya yang pertama, rumah berpotensi menjadi tempat syaitan. Para ulama rahimahullah terangkan dia ada sebagian rumah yang dihuni oleh syaitan dan syaitan tersebut bernama Amir atau Awamir. Syaitan yang suka menempat pada rumah. Makanya salah, keliru orang-orang yang takut melewati suatu tempat yang angker, wah ngeri. Ngapain nyuri lewat sana? Angker. Kenapa? Ada jinnya di sana, ada syaitannya. Nah, di rumah Anda juga ada. Di rumah juga ada. Kenapa di rumah nggak takut di sana malah takut? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terangkan seseorang yang masuk ke dalam rumahnya tidak berzikir, makan tidak berzikir, maka syaitan masuk ke dalam rumahnya dan turut makan bersamanya. Itu hakiki, jelas ada. Syaitan masuk dan makan bersama kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangkap dua orang tangan, dua tangan, satu tangan anak kecil, satu tangan seorang badui yang hendak makan tanpa menyebut Bismillah. Kata Rasulullah pada dua tangan yang saya tangkap ini ada tangan yang ketiga itu tangan syaitan. Menunjukkan syaitan benar-benar turut serta makan. Nah, Rasulullah SAW yang pertama memerintahkan kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran di mana? Dalam rumah. Kemudian kata Rasul, La taj'alu buyutakum مقابر Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Kalau baca Quran, perbanyak di rumah. Lakukan di rumah, banyak-banyak baca Quran di rumah. Jangan seperti kubur. Menunjukkan apa? Bahwasanya di kubur bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Di bukan tempat membaca Al-Quran. Ini yang harus kita perhatikan ma'asyurah muslimin bagaimana ajaran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka sering dan akibat daripada hadis palsu dan akibat butanya manusia dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih dan memilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan ajaran yang sahih lalu mereka lari kepada hadis yang tidak sahih. Mereka sering baca Al-Qur'an di kuburan, apalagi dengan surat yang terkenal itu surat Yasin. Mereka berlandaskan dengan hadis Man dakhala al-maqabir qara'a surata Yasin Allahu anhum wa kana lahum bi'adadi man fiha hasanat. Barang siapa yang masuk ke pekuburan dan membaca surat Yasin, maka Allah akan ringankan siksaan mereka. Dan bagi yang membaca tersebut mendapatkan pahala sebanyak yang ada di dalam surat Yasin tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam uh, bukan disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Syarh Sudur dan hadis tersebut uh, adalah hadis yang palsu, Syekh Albani rahimahullah mengatakan isnaduhu halik, sanatnya binasa, tidak berlandaskan dengan sumber yang sahih dan tidak pernah berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru karena hadis yang palsu ini timbul banyak kemungkaran. Dan yang anehnya umat Islam mereka mengambil hadis yang palsu dan meninggalkan hadis yang sahih yang mereka mengakui kesahihannya. Semua umat Islam mengakui kesahihan sahih, sahih Muslim, tapi kenapa kok hadis yang mereka akui sahihnya ditinggal, lalu mengambil hadis yang palsu tersebut. Walaupun sebagian mereka tidak mengetahui bahwasanya hadis tersebut palsu. Masyaallah muslimin cukuplah bagi kita ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan cukuplah bagi kita suatu suatu pelajaran. Apabila kita melihat suatu amalan, kita harus segera kembali. Pernahkah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Itu aja. Ini amalan seperti ini, pemahaman ini, kalau seandainya dia pemahaman yang benar, Rasulullah pernah mengamalkannya. Pernahkah Rasulullah mengamalkannya? Itu aja. Kalau seandainya dia adalah suatu kemuliaan, pernahkah Rasulullah datang dengan para sahabat, duduk dekat kuburan kita baca Yasin sama-sama? Tidak ada. Tidak ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ma'asyurah muslimin, cukuplah bagi kita apa yang ada dalam sunnah Rasulullah. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud berkata, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal isyhad fil bidah. Mencukupi apa yang ada dalam sunnah, dalam hadis itu lebih baik daripada melakukan hal yang banyak tetapi dia adalah bid'ah. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti yang saya katakan tadi, kita masuk ke pekuburan Kemudian kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ternyata dia cuma singkat. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalullah lana walakum afiyah. Itu kalau seandainya kita lakukan itu lebih afdol daripada ratusan jam yang kita lakukan di sisi kuburan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam pembahasan ini masih ada sisanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang dan sekarang kita beralih ke kajian kitab Sahihul Bukhari. Baiklah ma'asyiral muslimin, bismillah kita memasuki kita berpindah ke kitab Sahihul Bukhari bab yang ke-38 bab إذا نفر الناس imam fi salatil صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة Bab apabila manusia meninggalkan imam di saat salat Jumat maka salatnya imam dengan jamaah yang tersisa diperbolehkan maka salatnya imam dengan jamaah yang tersisa dibolehkan. Apa maksud daripada bab ini, ma'asyiral muslimin? Maksud daripada bab ini yaitu kalau seandainya sang imam berdiri di atas mimbar menyampaikan khutbah, tiba-tiba sebagian besar makmumnya keluar. Tinggal sedikit maka sholatnya imam dengan jamaah yang sedikit ini sah, dibolehkan. Tentunya pembahasan ini ma'asyurul muslimin dia menjurus kepada pembahasan berapa minimal jumlah jamaah sholat Jumat. Ini dia pembahasannya sebenarnya. Karena ditemukan ada pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya minimal jumlah jamaah sholat Jumat itu 12 orang. Ada yang mengatakan minimal 40 orang. <clears throat> Dan ada pendapat-pendapat yang lainnya, kita akan terangkan nanti insya Allah setelah kita membaca hadis berikut ini. Hadis nomor 936. حدثنا معاوية ابن عمر قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم ابن أبي الجعد قال حدثنا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفت إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما Dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, Tatkala kami salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salat Jumat, tiba-tiba datang kafilah. Air di sini onta, maksudnya kafilah, rombongan manusia padang pasir dengan kendaraannya. Tiba-tiba datanglah kafilah yang membawa makanan. Lalu para jamaah berhamburan ke sana. Sehingga tidak ada yang tersisa bersama Nabi di dalam masjid tersebut kecuali hanya 12 orang. Kemudian turunlah firman Allah, "Wa رَأَوْ تِجَارَةً tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa Dan apabila mereka melihat perniagaan atau suatu hal yang sia-sia, maka mereka berhamburan ke sana dan meninggalkan engkau berdiri sendirian. Ma'asyar muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kita akan membahas beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai rawi hadis sahabat yang mulia Jabir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala numa adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk salah seorang sahabat yang yang mulia, memiliki kemuliaan yang besar. Beliau adalah orang yang paling muda di saat bai'ah Aqabah Berarti beliau adalah salah seorang kaki dakwah Islam ini di kota Madinah. Jadi di antara tiang-tiang yang menegakkan dakwah di kota Madinah yang akan menyambut kedatangan Nabi untuk hijrah, di antaranya adalah sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala. Sahabat yang mulia ini beliau ingin ikut serta di dalam peperangan Badar. Akan tetapi oleh sang ayahnya enggak dibolehkan. Kenapa? Karena beliau ditugaskan untuk menjaga keluarga beliau, saudara-saudara beliau. Dan Jabir memiliki beberapa orang saudari perempuan. Jadi bagi sang ayah mengatakan, jangan kita berdua pergi. Karena kalau kita berdua pergi, kita mati nanti syahid berdua, siapa yang menjaga saudari-saudarimu? Siapa yang menjaga? Saudari-saudari. Akhirnya berkata sang ayah, udah, kamu jangan ikut. Saya yang pergi. Masya Allah, Allah muslimin, para sahabat itu berlomba-lomba untuk berjihad di zaman Rasulullah SAW. Saling rebutan antara bapak dengan dengan anaknya. Seperti itu, bukan saling rebutan, rebutan lari, enggak, saling rebutan saya, saya yang berjihad, kamu yang tidak. Sebagaimana ada salah seorang sahabat yang al-a'raj yang pincang kakinya. Saling rebutan. Ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang apabila dalam satu rumah tersebut ada dua orang laki-laki yang satu jagain kalau terpaksa jagain keluarga yang satu berangkat. Rebutan anak sama bapaknya. Kata anak tidak wahai bapak, saya yang berangkat. Kata bapak, tidak, saya yang berangkat, kamu gak usah. Saya mau mati cepat ini. Masya Allah. Kata sang anak dengan tanpa meremehkan bapaknya, wahai bapakku, apa yang bisa engkau perbuat dengan pincangmu itu? Udah tua, pincang lagi. Apa kata sang bapak, wahai anakku, justru kaki pincangku ini ingin menginjak sorga. Justru kaki pincangku ini yang sudah merindukan sorga. Allah Akbar. Akhirnya Rasulullah tetapkan sang anak yang ngalah, bapaknya berangkat dan benar, Sahih benaran, eh? gugur jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dan muslimat, ini para sahabat dan bagaimana kita. Kita jangankan untuk menyumbangkan nyawa, menyumbangkan harta begitu berat kita rasakan. Jangankan untuk menyumbangkan nyawa, menyumbangkan waktu begitu berat kita rasakan. Jangankan untuk menyumbangkan nyawa, menyumbangkan kelelahan, keletihan, tenaga, begitu berat kita rasakan. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa quwata illa billah. Sahabat yang mulia Jabir ini, <clears throat> beliau meriwayatkan ini hadis dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, tertinggal cuma 12 orang dan saya yang termasuk di antara mereka. Maka kisah tersebut sangat berkesan bagi beliau karena dia merupakan salah satu sebab turunnya satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, sahabat yang mulia ini meninggal di saat berusia 78 tahun. Di saat beliau telah berusia 78 tahun. <clears throat> Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu pembahasan mengenai kisah hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah lagi ceramah, tiba-tiba lewat kafilah membawa perniagaan dan Rasulullah ditinggal. Tidak ada yang tersisa kecuali berapa? 12 orang. Timbul pertanyaan, sahabat kok kayak gitu ya? Ini perlu saya menuntaskannya. Karena syubuhat-syubuhat ini dikhawatirkan akan dipergunakan oleh orang-orang yang memusuhi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama rahimahumullah jauh hari telah menerangkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut karena ada kondisi yang harus kita memahaminya. Apa kondisi tersebut, masyarakat muslimin? Yang pertama ini terjadi di awal-awal Islam. Di awal-awal Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Itu yang harus difahami. Awal-awal Islam Islamian tidak, kata orang Jambi. Tapi di awal-awal Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Yang mana Kebanyakan para sahabat muhajirin yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, begitu sampai di kota Madinah mereka menderita kemiskinan. Mereka hidup dengan kemiskinan. Sehingga mereka tidur di dalam masjid, di sufah. Dan jumlah mereka antara 70 sampai 80 orang. Sehingga di antara mereka hanya yang banyak di antara mereka yang hanya berpakaian bawah saja, di atas tidak. Gak ada pakaian lagi masyarakat muslimin. Dan pakaian yang dibawa tersebut pun kadang terbuat dari kulit binatang. Sehingga di saat basah dan berkeringat mengeluarkan aroma. Saya nggak berani mengatakan tidak sedap karena sahabat Nabi. Mengeluarkan aroma. Ini adalah kondisi ekonomi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam. Sehingga kondisi yang seperti tersebut suatu hal yang besar bagi mereka apabila tiba-tiba ada kafilah dagang yang lewat membawa makanan. Mereka ingin segera untuk mendapatkannya. Berbeda dengan kita. Kalau kita sudah seperti sekarang ini ada yang jual makanan lewat, masih keluar ninggalin imam, ninggalin khutbah yang khatib yang lagi khutbah itu keterlaluan luar biasa. Ya, kita masukkan dia ke TK biar jadi anak TK. Para sahabat kondisinya kondisi tertentu sehingga kita bisa memberikan udur kepada mereka bahwasanya mereka melakukan hal tersebut karena ekonomi mereka dan kondisi mereka. Begitu Allah menegur, menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Jumuah, mereka langsung berhenti. Mereka langsung berhenti. Dan Allah menegur mereka dengan sangat indah sekali. Ini Pembahasan yang kedua di dalam hadis ini. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai yang tersisa waktu itu cuma 12 orang. Maka apakah maknanya salat Jumat sah apabila jumlah jamaahnya 12 orang atau bagaimana? Atau dengan bahasa yang lain berapa minimal jumlah peserta salat Jumat? Sehingga salat Jumat tersebut bisa didirikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini memang ada beberapa orang, ada beberapa pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya salat Jumat baru sah didirikan apabila jumlah jamaahnya minimal 40 orang. Apabila jumlah jamaahnya minimal 40 orang. Ada ulama yang mengatakan demikian, tapi hadis mereka sayang sekali itu adalah ijtihad saja. Karena bilangan 40 ini lebih sering dipergunakan untuk bilangan minimal. Yang namanya tetangga adalah 40 pintu dari rumahmu. Jadi minimal 40. Jadi Begitu juga mereka mengkiaskan dengan salat Jumat minimalnya 40 orang. Tapi tidak ada dalil yang jelas dan kuat di sini. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya minimal jumlah jamaah salat Jumat tersebut 12 orang. Apa dalil mereka? Dalil mereka cukup kuat yaitu hadis kita sekarang ini yang mana dia adalah jumlah jamaah salat Jumat yang paling sedikit terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 orang. Jadi salat Jumatnya tetap sah walaupun yang salat 12 orang. Ini pendapat sebagian para ulama dengan dalil yang kita telah bacakan bersama. Pendapat yang ketiga dan sebelum kita memasuki pendapat yang ketiga saya bertanya. Jumlah 12 orang tersebut yang tersisa di saat sholat Jumat tersebut. Apakah jumlah tersebut adalah jumlah terencana? Ngerti bapak-bapak terencana? Atau dia adalah jumlah yang terjadi tanpa direncanakan sebelumnya? Tanpa direncanakan sebelumnya menunjukkan kepada kita ma'asyara muslimin bahwasanya jumlah 12 tersebut bukanlah suatu ketetapan sehingga dia bisa melahirkan hasil minimal atau hasil maksimal. Faham? Ya. Berarti pendapat yang ketiga mengatakan dan dia adalah pendapat yang kuat bahwasanya sholat Jumat sah apabila ada tiga orang yaitu imam, muadzin dan jamaah. Tiga orang. Apabila ada tiga orang sampai ke suatu negeri, ternyata negerinya tidak ada orang kecuali tiga orang, maka ketiga orang ini wajib dia mendirikan salat jamaah. Atau seperti seseorang yang tinggal di suatu pulau, mayoritasnya non-muslim, cuma dia tiga orang yang muslim di sana, maka wajib dia mendirikan salat salat Jumat. Wajib baginya untuk mendirikan salat Jumat. Saya pernah mendengar dari berita salah seorang teman saya, teman satu eh, belajar dulu, tinggal di salah satu pulau di Kepulauan Riau sana. Mereka mengatakan, di pulau kami karena sedikitnya yang muslim kami nggak sholat Jumat. Saya bilang, kenapa? Karena sholat Jumat harus nyeberang lagi naik kapal. Kenapa demikian? Karena kami sangat sedikit. Tidak, tiga orang. Maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat di sana. Tiga orang. Adapun jumlah 12 orang tersebut, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dia bukanlah jumlah minimal. Karena kejadian jumlah tersebut kejadian yang tidak direncanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia tidak bisa dijadikan suatu ketetapan. Sama halnya sebagaimana kata para ulama rahimahumullah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pergi ke kota Mekah, beliau safar di kota Mekah, di saat beliau menaklukkan kota Mekah, dan di kota Mekah beliau ber, berdiam di sana empat hari. Dan beliau menjamak dan mengkosor. Jadi musafir, beliau musafir. Dan beliau menjamak dan mengkosor selama empat hari. Dan setelah empat hari beliau berangkat meninggalkan kota Mekah. Maka empat harinya bermukimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah tersebut bukanlah suatu ketetapan batas maksimal bagi seorang yang musafir. Karena sebagian para ulama mengatakan apabila seseorang musafir sampai di suatu tempat dan dia melebihi empat hari maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Tidak. Karena empat harinya Rasulullah tersebut tidak terencana sebelumnya. Tidak direncanakan sebelumnya. Suatu hal yang tidak direncanakan maka dia tidak bisa menjadi suatu ketetapan hukum. Dan pendapat yang kuat selama seseorang tidak berniat berdomisili di sana, bermukim di sana dan dia adalah seorang musafir, maka dia diperbolehkan untuk menjamak dan mengkosal salatnya walaupun dia lebih tinggal di sana lebih daripada empat hari. Wallahu taala a'la wa a'lam. Masyaallah muslimin, eh, dalam kesempatan ini kita cuma membaca satu hadis saja dari Sahih Bukhari agar kita bisa memberikan kesempatan cukup eh, ya cukup panjang ya, bukan panjang sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk Insya Allah taala. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, silahkan dengan menulis pertanyaan di kertas dan bagi ibu-ibu kaum muslimat yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan SMS. Silahkan mengirimkan SMS. Bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala Amma ba'd Ustaz saya memiliki permasalahan yang cukup sulit diatasi Yaitu saya telah istiqomah beribadah Baik yang sunnah dan yang wajib tetapi kenapa tidak membuahkan hasil berupa akhlak yang baik khususnya di dalam menjaga lisan. Eh, ikhwan sekalian azakumullah, eh, jangan kita pernah mengklaim, memfonis, memutuskan bahwasanya diri kita telah istiqomah. Kita hamba yang lemah, ma'asyar muslimin. Kalau kita bertanya dan mengatakan telah berusaha untuk istiqomah mungkin. Karena banyak kekurangan ibadah-ibadah kita dalam keseharian. Karena kalau seandainya sebagaimana pertanyaan penanya, dia telah istiqomah, kenapa kok lisannya belum bisa dijaganya? Jawabannya tentunya ibadahnya sebenarnya belum istiqomah dan dia telah merasa istiqomah duluan. Itu kuncinya. Perbaiki lagi ibadah Anda. Jangan cuma melihat kuantitasnya, tapi lihat juga kualitasnya. Mungkin Anda telah menjaga sholat, mungkin memang telah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, mungkin telah sholat sunat, mungkin. Tapi dari sisi kualitasnya gimana? Karena itu semua ada kaitannya. Seorang hamba kalau seandainya dia sholatnya khusyuk, benar-benar khusyuk, maka dia akan khusyuk pula di luar sholat. Dia akan jauh daripada maksiat di luar sholat. Maka masyarakat muslimin sebagaimana saya katakan, orang yang khusyuk di luar sholatnya, maka dia akan khusyuk di dalam sholatnya. Apabila dia meninggalkan maksiat di luar salat, maka Allah akan menjaga dia dalam salatnya. Allahu a'lam. Sini ada dua pertanyaan mengenai jin. Uh, Ustadz, apakah menggunakan jasa jin berteman dengan jin Islam itu ada dalam Islam? Kemudian pertanyaannya apa beda jin dan syaitan? Apakah jin itu tetap hidup sampai hari kiamat? Atau mati seperti manusia? Jin ma'asyil muslimin salah satu makhluk Allah. Satu dari dua. Satu jin, yang kedua manusia. وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadatiku. Jin tersebut mukallaf Sebagaimana manusia juga mukallaf. Mukallaf artinya dibebani syariat untuk mengibadati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jin tersebut sebagaimana manusia dia juga mati. Yang ditangguhkan sampai akhir zaman adalah iblis. Kemudian jin tersebut dia memiliki alamnya sendiri. Memiliki batasan-batasan dengan manusia dan manusia tidak boleh meminta pertolongan kepada jin. Diharamkan. Dan pada hari kiamat Allah telah ceritakan bahwasanya mereka yang meminta pertolongan kepada jin tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu mereka berkata, Ya Allah, kami telah saling memberikan manfaat. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Wa balagna ajalana alladhi ajjaltana Ya Allah, kami telah saling memberikan manfaat. Manusia apa manfaat yang dia berikan kepada jin? Manfaat yang dia berikan kepada jin yaitu dia menyerahkan ibadahnya kepada jin tersebut, menyerahkan sesajen, menyerahkan ritual-ritual, menghinakan dirinya terhadap jin, lalu jin memberikan manfaat kepadanya. Apa? Pengasihan. Jelek kelihatan ganteng, jelek kelihatan cantik. Diberikan apa lagi? Diberikan kekuatan, kebal, dan yang lain-lain sebagainya. Dan mereka berdua-duanya akan masuk ke dalam neraka sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Allah taala. Makanya kita dilarang dan kita hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum saya jawab pertanyaan, saya berharap para umahat di bawah untuk tidak berisik ketiga tanya jawab. Karena biasanya e, begitu sesi tanya jawab dimulai, seton-seton berdatangan. Mengganggu umahat yang lagi serius belajar. Ya, yang datang dari jauh menuntut ilmu, belajar dibisiki oleh setan alladhi yuwaswisu fi Sudurinna sehingga gelisah mulailah ngobrol Masya Allah di hadapannya Quran dan Sunnah dia ngobrol na'udzubillah Ustaz tolong nasihati suami saya yang kecanduan permainan di HP. Kadang-kadang sholat subuh sering terlambat. Berarti kalau terlambatnya sholat subuh, berarti main HP-nya dini hari. Atau mungkin main HP-nya di malam hari, main game, masa udah tua main game. Sehingga sholat subuhnya telat, na'udzubillah. Saya rasa tawanya ikhwan sudah cukup sebagai nasihat. Masya Allah, ini pertanyaan ada sekitar 50 nih kurang lebih bapak-bapak sekalian. Ustad, eh, orang tua Ana jauh di kampung halaman. Apabila keduanya meninggal dan terlanjur dikuburkan, Bolehkah ana mensolatkannya di kuburan? Apakah hal ini pernah dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mohon penjelasannya. Iya, ini mungkin salah satu pengecualian ya yang tadi saya lupa dan penanya ini mengingatkan saya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ada seorang budak hamba sahaya hitam legam budak hamba sahaya hitam legam. Wanita. Beliau adalah mantan budak orang kafir yang masuk Islam. Panjang kisah keislaman beliau. Dan beliau tinggal di masjid. Tinggal di masjid. Dan ini adalah salah satu dalil juga menerangkan bahwasanya wanita haid boleh masuk masjid. Kemudian beliau meninggal dunia di malam hari sahabat dalam riwayat tersebut ka'annahum taqaluha. Seolah-olah para sahabat menganggap kecil permasalahan wafatnya wanita ini. Menganggap kecil permasalahan wafatnya wanita ini. Kan wanita kecil juga. Dan beliau adalah seorang wanita yang sering membersihkan masjid. Dan ini adalah fadilah membersihkan masjid. Kata Rasulullah mengotori masjid adalah dosa dan kafarahnya adalah membersihkannya. Pernah kita bahas hadis ini kurang lebih 10 tahun yang silam. Ma'asyar muslimin Di malam hari wanita tersebut meninggal. Para sahabat sungkan untuk membangunkan atau menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, akhirnya para sahabat menguburkan wanita tersebut karena dalam kondisi tertentu dan dia adalah pengecualian larangan e, menguburkan di malam hari. Dikuburkan dan keesokan Rasulullah bertanya, "Mana wanita tersebut?" Kata sahabat telah wafat ya Rasulullah tadi malam dan telah dikuburkan. Rasulullah berkata, "Kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya?" Masya Allah, begitu cinta Rasulullah dengan orang yang membersihkan masjid. Saya berharap Ummahat habis kajian bisa mengutip sampah yang dibuang oleh anak-anaknya. Kemudian ma'asyur muslimin Kata para sahabat, ya Rasulullah telah wafat tadi malam dan telah dikuburkan. Kemudian kata Rasulullah, dulu ni ala kabriya. Tunjukkan saya kuburannya. Ditunjukkan itu kuburnya Rasulullah. Kemudian beliau datang dan beliau salat di sana. Itu salat salat jenazah. Dan hal tersebut pengecualian bagi kondisi yang seperti ini. Jikalau seandainya seorang hendak menyolati suatu jenazah tapi dia telat, maka dibolehkan menyolatinya di pekuburan tersebut. Walaupun di saat sholat tersebut ada bacaan Al-Fatihahnya sebagaimana kita ketahui. Dan dia adalah bagian daripada Al-Quran. Kemudian membaca salawat Nabi dan membaca doa e, eh, sholat jenazah. Dan ini adalah pengecualian membaca Al-Quran di dekat kuburan. Dan yang saya tidak tahu di sini, saya langsung mengatakan tidak tahu sebelum saya ditanya, yaitu batas waktu telat menyolatkan itu berapa lama. Jadi kalau jenazahnya sudah dikuburkan bulan yang lalu, boleh nggak kita nyolatinya sekarang? Ini yang saya tidak tahu berapa batasannya. Yang jelas, lahirnya hadis tersebut waktunya tidak lama. Meninggalnya sang sahabat tersebut tadi malam, dan Rasulullah menyolatkannya di, di, di perkuburan tersebut kapan? keesokan paginya. Wallahu taala ala wa ala. Ustadz bagaimana dengan seorang penuntut ilmu yang keluar daerah dan ketika liburan pulang ke rumah selama dua mingguan santri ini Apakah diperbolehkan untuk meringkas sholat? Bagaimana menurut Ustaz? Ya, e, contoh begini. Ada seorang penuntut ilmu kuliah ke Jakarta. Dari Jambi. Kuliah ke Jakarta. Dari Jakarta dia kuliah. Dan di tengah kuliahnya ada liburan. Pulang ke rumah orang tuanya di Jambi. Apakah di Jambi dia menjamak dan mengkosor sholat atau tidak? Ini khilaf ya para ulama rahimahumullah ya para ulama rahimahumullah. Dan saya lebih condong mengatakan tidak. Karena rumah orang tuanya adalah rumah rumah dia. Dan dia dibesarkan di sana. Dan uh, dia pulang ke rumah aslinya. Maka pada saat tersebut dia sholat secara sempurna. Dia sholat secara sempurna. Dan permasalahan ini melahirkan permasalahan berikutnya. Gimana saat kalau seandainya seseorang sudah nikah. Lalu dia merantau nikah di Jambi, kemudian merantau kemana? Ke Jakarta. Orang tuanya di Jambi. Apakah di saat dia pulang kampung ke rumah orang tuanya, di sana dia boleh menjamak dan mengkosor salat atau bagaimana? Saya katakan di sini juga khilaf ya. Dan saya sudah mengumpulkan beberapa pendapat para ulama rahimahullah. Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani mengatakan tidak. Beliau di rumahnya, di rumah orang tuanya adalah rumah dia juga. Rumah dia juga, maka dia di sana tidak menjamak dan tidak mengkosor. Dan Syekh bin Baz dan beberapa orang masyayikh mengatakan ya jamak karena rumahnya di Jakarta dan tidak ada larangan dia untuk tidak menjamak salatnya. Wallahu taala a'la wa Allahu taala a'la wa Ustaz, saya dalam keadaan safar dan tidak bisa sholat Jumat. Apakah saya ganti dengan sholat duhur? Iya, ganti dengan sholat duhur. Dan kita telah terangkan bahwasanya sholat Jumat tersebut wajibnya bagi yang tidak musafir, bagi yang mungkin. Ustaz, kalau kita sholat, terus sang imam membaca surat yang kita tidak hafal, bolehkah kita membaca surat lain? Kita sholat nih. Imamnya baca surat Al-Kahfi. Sementara kita cuma paling banter tiga 30. Tiga kul. Kulallahat, kula'udul falak, kula'u berbinas. Bolehkah kita baca surat andalan tersebut? Dan tidak membaca suratnya imam? Jawabnya boleh kalau seandainya lagi sholat sir. Kalau sholat sir, yaitu sholat yang tidak dikeraskan suaranya. Ya imam mau baca surat apa aja silahkan. Dan kita juga membaca surat apa aja juga silahkan. Adapun jika seandainya sholatnya sholat jahar, maka imam baca kita diam. Kita diam aja, nggak usah kita baca juga. Allah Apakah orang tua boleh memakai uang anak kita yang masih bayi hasil pemberian sebagai hadiah? Nah ini dia. Begitu anaknya lahir, datanglah ikhwan jenguk, datang umahat jenguk ngasih uang. Nah bolehkah kita memakai uang tersebut untuk kepentingan kita? Apa jawabannya masyarakat muslimin? Boleh, boleh. Anak kecil mau diapain uang itu sama dia? Tertikikitnya saya takjub dengan pertanyaan ini, makanya termasuk pertanyaan yang saya pilih dari sekian banyak pertanyaan, dari kurang lebih 50 pertanyaan ini, ini numpuk di bawah. Karena mungkin sang yang bertanya begitu hati-hatinya, takut jatuh dalam hal yang haram. Di saat di tengah manusia lagi tidak tahu halal dan haram. Masya Allah. Ini ma'asyur muslimin lahirnya tumbuh lahir daripada ilmu, rasa takut kepada Allah SWT. Ilmu yang kita tuntut melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita takut bahkan untuk makan uang anak sendiri. Takut padahal anak kita masih bayi. padahal uang tersebut kalau nggak kita yang memakainya akan dimakan oleh anak tersebut. Dimakan beneran digigitnya. Tidak boleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda anta wa maluka bi abi. Hadis Hasan bi majmu'i Engkau dan bapakmu engkau dan hartamu adalah milik bapakmu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau dan hartamu adalah milik bapak. Jadi harta sang anak adalah harta orang tuanya. Dan orang dan sebagai seorang anak jangan beli terhadap orang tua karena dia sebenarnya dan hartanya adalah milik orang tuanya. Engkau dan Hartamu adalah milik orang tuamu. Wah. Ada seorang anak sampai bertengkar, sampai memutuskan hubungan silaturahim dengan orang tuanya karena masalah harta. Nauzubillah, karena masalah harta. Dia mengabaikan hadis ini. Dia lupa dengan hadis ini. Padahal Rasulullah mengatakan, engkau dan hartamu adalah milik kedua orang tuamu. Ustadz, ada kirim salam dari Ustadz Ana. Dari Ihsan, alaika alaihi salam. Bukan pertanyaan juga ada yang ngirim salam nih. Seorang santri, ada gurunya ngirim salam. Ustadz, saya memanjangkan jenggot dan kakak saya memakai jilbab syar'i. Terus kena marah orang tua saya karena takut sesat. Sudah saya jelaskan tapi tetap saja karena di kampung saya tidak ada yang seperti itu. Ya sabar, sabar. Ya. Dan yang kedua, tuntut ilmu terus. Mungkin kita menerangkannya belum mengena, itu bahasa kitanya. Keterangan kita belum mengena. Tuntut ilmu agar nasihat kita tersebut bisa mengena. Jangan kita bilang tuh hadis Nabi selesai titik. Ya bingung. Itu sunnah Nabi selesai titik. Hmm? Tidak. Terangkan. Dengan ilmiah. Dengan cara yang ilmiah. Dan waktu yang ilmiah juga. Waktu yang ilmiah juga. Dan dengan doa kepada Allah. Dan dengan keikhlasan. Setelah kita berusaha seperti demikian. Sabar. Sabar. Dan insya Allah Allah akan datangkan kemudahan. Allah akan datang kemudahan. Di samping itu bersikap baik terus dengan orang tua kita bersikap baik terus dengan orang tua kita. Dan itu biasa, itu biasa. Dan saya yakin saudara-saudara saya di sini banyak yang mengalami hal yang mungkin lebih berat daripada itu. Allah Ini juga ada pertanyaan yang sama. Ustadz, bagaimana caranya mendidik istri supaya solihah dan berjilbab? secara benar menurut agama. Sedangkan saya ini baru di kajian dan ilmu saya sedikit, saya perlu bimbingan. Iya, masyarakat muslimin, pertama uh, istri yang butuh didikan ini, saya selalu mengatakannya dalam menasihati orang atau mengalami musibah dapat suami yang gak baik, dapat istri yang gak baik. Pertama kita dengan memperbanyak taubat kepada Allah. Mulai dari diri sendiri sebelum istri. Jangan kita pulang istri aja yang jadi objekan dakwah kita. Istri terus yang jadi objekan ceramah kita. Pulang dari kajian, ngaji cuma satu jam setengah. Pulang ke rumah ceramahnya tiga jam setengah. Ini hasil kajian saya hari ini. Tidak ma'asyurah muslimin, tidak. Mulai dari diri sendiri. Kenapa saya katakan mulai dengan bertobat? Karena bisa jadi istri yang seperti itu akhlaknya. Suami yang begitu jahatnya akibat dosa lama kita. Mulai dengan tobat. Ini memulai dakwah dari diri sendiri. Akibat daripada dosa kita. Allah menghukumi kita mendapatkan istri yang seperti itu akhlaknya. Maka mohon ampun pada Allah, bertobat pada Allah. Yang kedua, di saat kita menasehati, kita tingkatkan keikhlasan kita. Mungkin kita sudah ikhlas, tapi mungkin ikhlas yang tipis. Karena ikhlas tersebut bertingkat-tingkat. Kita tingkatkan keikhlasan kita hanya karena Allah semata. Bukan karena malu dengan tetangga. Bukan karena malu dengan ikhwan kajian. Kok bapak ngaji sendiri, istrinya kok nggak dibawa? Ya, bukan dengan malu, bukan karena malu dengan ikhwan kajian, tapi karena ikhlas karena Allah semata. Karena apabila dakwah tersebut berdiri di atas keikhlasan, maka Allah akan berkahi. Allah akan berkahi pada setiap kata yang keluar dalam nasihat tersebut. Kemudian yang ketiga, tuntut ilmu terus. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, bisa jadi nasihat kita terhadap istri kita belum belum mengena. Tuntut ilmu terus. Kemudian usahakan sang istri juga menuntut ilmu. Usahakan. Bagaimana caranya? Bertahap, bertahap. Kemudian nasihati dengan cara yang benar, dan yang terakhir jangan lupa berdoa kepada Allah. Bangun di waktu mustajab. Cari tempat-tempat mustajab. Cari waktu-waktu mustajab dan berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan anda sujud. Kecuali dalam sujud tersebut anda sisipkan doa buat istri anda. Jangan anda sujud. Kecuali dalam sujud tersebut anda sisipkan doa buat suami anda. Jangan anda sujud, kecuali dalam setiap sujud tersebut, anda sisipkan doa buat kedua orang tua anda. Dan apabila seorang hamba telah berdoa dan selalu sering berdoa kepada Allah, apakah Allah tidak akan mengabulkannya?